فتح بالفتو والمنو والرسوح والتوبة النسوح رديت بدل بأرواح والدين وعليكم أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أن الله تغشاهم برحمة وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم عمر سيد أحمد زين دحلا ومن حضر في هذا المجلس وإلى محمد وسلم الرحمن الرحمن كم يا كنعم لنا سألنا نصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ناسا في بعد الصلاة فقال لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فيحرق عليهم بحزم الحطب بيوتهم Diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fagoda tidak mendapatkan nasan manusia fi ba'dis salah di sebagian sholat yang didirikan kok nggak kelihatan beberapa orang di situ Nabi nggak kelihatan beberapa orang ada di situ menghadiri berjamaah fakola maka berkata Nabi lakot hamam hamamtu bener-bener aku pingin an amura rajulan memerintah seseorang yusolli bin nas untuk sholat ngimami manusia thumma kemudian ukhalifa aku kata Nabi kemudian aku tidak bersama mereka aku menyebal ila rijalin kepada beberapa orang yatakhallafuna yang mereka meninggalkan anha daripada menghadiri salat maksudnya Nabi ingin menuju ke orang-orang yang enggak hadir jamaah fayuhraq maka dibakar alaihim atas mereka bihuzamil hatab dengan ikatan-ikatan tali-tali kayu-kayu buyutahum rumah-rumah mereka rijal. Jadi Nabi itu kalau sholat itu perhatian ya. Kalau ada di antara temennya nggak hadir, tahu Nabi. Ini mana ini kok nggak pernah hadir ini? Pinginnya aku sholat nggak jadi imam dah, tak suruh orang lain gantikan aku. Aku nanti keluar nggak hadir berjamaah sekali toh aja lah tak teliti rumahnya orang yang sengaja nggak sholat berjamaah tak bakar rumahnya saking pegelnya keselnya hatinya Nabi kepada orang yang nggak hadir berjamaah berjamaah riwayat ini perlu dicamkan baik-baik pertama yang hadir berjamaah itu hendaknya teliti teman-temannya itu kalau nggak ada dicari teman-temannya itu kalau nggak ada dicari itulah fungsi daripada berjamaah diantaranya adalah memberikan satu kepedulian satu sama lain ketok kabe gitu coba kalau bekerja kalau ada tuku temennya tutup pasti bertanya-tanya kenapa kok tutup ini nggak mungkin kan tutup lo cari duit cari keuntungan cari kekayaan Orang mukmin bukan duitnya yang paling penting. Orang mukmin itu bukan pekerjaan yang paling penting, tapi ibadahnya. Enggak kelihatan sholat berjamaah, sesungguhnya harusnya, harusnya dia tanya, kenapa dia enggak sholat berjamaah? Kan gede pahalanya. Kan itu adalah diperhatikan benar sama Nabi, dicari-cari kalau perlu didatangi rumahnya. Orang dulu itu kalau sudah ada orang yang terlambat, terlambat ya, berjamaah, terlambat masbuk, itu ditakziai selama tiga hari. Jadi setiap ketemu, alhamdulillah ajrak kenapa? Ada yang meninggal keluarganya kok sampai telat berjamaah gitu ada yang sakit, ada yang perlu dirawat di keluarga, kok sampai bisa berjamaah telat. Barangkali aku bisa bantu apa? Sa kampung itu semuanya tanya semuanya. Tetangga-tetangganya ribut. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa kok sampai telat? Barangkali ada yang perlu dibantu, mungkin anaknya, mungkin itu keluarganya. Gitu orang dulu. Tapi kalau sudah nggak sholat berjamaah, rumahnya rami tujuh malam tujuh hari takziah dianggap mati Innalillahi wa inna raji'un kok sampai nggak berjamaah jangan-jangan mati kalau sakit aja pasti dia masih berjamaah itu orang dulu kalau sakit pasti berjamaah kalau hujan pasti masih jalan berjamaah kalau enggak berjamaah berarti mati Yus. Innalillahi rajiun. Yakin mati semuanya begitu. Tuh lihat bagaimana perhatian orang dulu. Karena itu berkah orang dulu itu karena berkat berjamaah bapak-bapak, ibu-ibu. Orang dulu itu kerjanya enggak seberapa. Tapi dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala semua kebutuhannya. Sawahnya hektaran tambaknya hektaran tokonya gede-gede macem-macem padahal ya Allah kadang-kadang buta huruf nggak bisa ngitung sendalnya jepit sisian lagi kalau sekarang udah nggak punya apa-apa udah dijual udah dijual sawahnya milik orang dia jadi pegawai tambaknya milik orang dia jadi penjaga pekerjaannya milik orang semuanya kenapa bisa berubah padahal wah sekarang sudah sekolah semuanya pinter baca pinter ngitung malah ahli ekonomi banyak yang jadi penganggur sekarang permasalahannya orang dulu ibadahnya benar dikasih berkah oleh Allah walaupun ilmu nggak seberapa ibadahnya benar jauh dari haram berkah orang sekarang ilmu ada tapi maksiatnya gede nggak berjamaah nggak berkah subhanallah cobalah kita rajin berjamaah insyaallah yakin Allah akan gampangkan segala urusan duniawi kita bahkan akhirat pun Allah akan gampangkan sampai masuk surga wa fi riwayatin dalam riwayat yang lain qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laula fil buyuti minan nisa jika bukan di dalam rumah-rumah itu minan nisa ada terdiri daripada wanita-wanita Wadzurriyati dan turunan-turunan Agamtu Maka aku Menegakkan solat al-isya Solat isya Fa'amartu fityani Maka aku perintahkan Pemuda-pemudaku yuharriquna Membakar mereka Ma'afil buyuti Apa yang dalam rumah-rumah Binar dengan api Jika jika bukan karena wanita dan juga bukan karena anak-anak kecil seakan-akan begitu ya kalau bukan karena wanita dan anak-anak kecil tak suruh komat dah sholat isya kemudian pemuda-pemuda aku siapkan ronda keliling patroli cari itu rumah orang-orang yang nggak sholat berjamaah maka mereka aku perintahkan yuharrikun membakar mafil buyut apa yang dalam rumah binar dengan api eh sopongan gape ini gara-gara nonton TV ada bal-balan ini tidak sholat isya opongan TV ini itu seakan-akan gitu ini gara-gara kasurnya empuk ini sampai ketiduran gak sholat berjamaah bakar begitu tapi itu bukan berarti wah kalau gitu kita adakan aja di rumah kita. kobong enggak ape. Terbakar semuanya enggak ada yang sholat berjamaah. Dikit bukan itu maksudnya Nabi itu pingin masjid itu ramai. Nabi itu pingin orang-orang itu perhatian dengan masjid. Nabi itu pingin sholat itu diperhatikan betul Dilaksanakan dengan berjamaah Begitu maksudnya Bukan berarti Wah kita bakar-bakar aja semuanya Bukan bakarnya yang dimaksud sama Nabi Sholat berjamaahnya Ini adalah untuk zajar Ini adalah untuk zajar Tahu zajar nggak? Zajar itu ancaman Udah usah oleh belakang. Ono suara ngono oleh kape, Desa wong sungi. Saya ceritakan bagaimana orang dulu itu mendidik anak supaya perhatian dengan berjamaah ya. Kalau saiki, nah seperti orang sekarang, orang dulu itu begini. Anaknya suruh berjamaah. Kalau nggak bareng sama bapaknya, pasti ditanya, nak berjamaah di masjid? Iya pak. Kalau sampean oh ya wis, mangan langsung akeh. Selesai sudah. Tapi mereka orang dulu nggak begitu. Nak berjamaah atau di masjid, iya Pak. Siapa imamnya? Ditanya, siapa imamnya? Rokaat pertama setelah Fatihah baca surat apa? Rokaat kedua setelah Fatihah baca surat apa? Kamu tadi berjamaah di masjid kan? Iya. Ketemu sama siapa yang kamu kenal? Salaman sama-sama siapa? Yang sholat di sebelah kamu, sebelah kanan kamu siapa? Yang sebelah kiri siapa? Kalau jawaban yang seadanya ngawur, dibuktikan. Dibuktikan, ditanya. Ada orang yang istiqomah di situ ditanyai, imamnya siapa tadi? Kelihatan bohong sama ndaknya anaknya. Tadi surat apa yang dibaca? Nanti ditanyai, sebelah kanan siapa, sebelah kiri siapa? Ditamui. Gitu, eh, tadi kamu sholat kelihatan anakku enggak? Oh ya, sholat di sebelahku. Ah, ketahuan sekarang kan enggak. Alhamdulillah anakku setiap hari ke madrasah tapi bongoli pancet. Kenapa? Enggak ketemu sama guru, ketemu dengan PlayStation. Enggak pernah ditanya. Dari mana nak? Dari madrasah pak. Gurunya siapa ngajar? Pelajarannya apa? Coba lihat. Nggak pernah dilihat kalau urusan madrasah. Urusan les kursus, oh dilihat semuanya. Masya Allah. Inilah Orang-orang Islam sendiri udah kurang perhatian dengan sholat, dengan ibadah, dengan tarbiyah. Jadinya keluarlah pemuda-pemuda Islam yang enggak sholat, pemuda-pemuda Islam yang tidak terdidik, akhirnya model-model kelihatannya pemuda Islam ada gambar tato di badannya, pemuda Islam rambutnya jimbrak-jimbrak. Masya Allah ada pemuda Islam ada an, pakai anting-anting pakai gelang pakai kalung pakai macam-macam Subhanallah. Kenapa? Karena sudah orang tuanya enggak pernah tanya berjamaahnya, orang tuanya enggak pernah tanya Qurannya, orang tua enggak pernah tanya ilmunya. Tahu takon sampean. Pernah enggak sampean tanya bu anaknya sampean? Nah sifat-sifat Allah 20 apal enggak? Boten bu umurmu biro petang puluh tahun. 40 tahun sifat Allah sifat Allah nggak nggak hafal. Nggak pernah ditanya. Wis dua anak itu daru. Masya Allah. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala dari Ibn Umar radhiyallahu anhu berkata, "Kunna idza fagatna rajul." Ada kami dahulu jika kami tidak mendapatkan seseorang fil isya di dalam menghadiri sholat isya berjamaah wal fajri dan is, dan sholat subuh berjamaah asak nabi don kami prasangka jelek terhadapnya yakni yadunun artinya orang-orang itu menyangka annau munafik bahwa orang itu munafik jadi orang munafik dulu itu banyak nggak hadir sholat isya dak berjamaah dan subuh berjamaah berjamaah. Karena itu siapa orang yang nggak sholat subuh berjamaah isya berjamaah pasti ada perasaan sahabat itu apa bukan munafik dia? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, masa munafik? Masih ada begitu. Karena itu kalau sahabat Sena Ibn Umar ini hidup zaman sekarang, waduh, ngecap wis munafik kabeh wis wong Pasuruan ini. Kenapa? Berjamaahnya dikit. Memang zaman tadi itu berubah karena penduduknya penghuni zaman itu orang yang hidup di zaman itu kalau waktunya sih sama dan sama-sama 24 jam satu hari satu malam itu sama-sama 24 jam sama aja cuma yang hidup aja yang nggak sama kalau dulu perhatian sama sholat kalau sekarang ngentengkan sholat kalau dulu wuh, ibadah takut haram kalau sekarang gemar haram males ibadah sampai di, antara mereka ada berkata begini adak adrak tu aguaman, lau adrak tahum lau adrak tumuhum lagultum majanin walau adrakukum laqalu innakum syayatin Kami pernah menemui, ketemu, menangi, hidup bersama beberapa orang. Kalau seandainya kamu semuanya hidup di zaman yang ketemu sama mereka, pasti kamu akan menyatakan gila orang itu. Gak beres. Kenapa? dikit-dikit nangis. Nanti bentar lagi pingsan. Kenapa? Saking takutnya kepada Allah. Pasti kamu nyangka ini orang gila, orang stres sih. Tapi kalau mereka seandainya menangi kamu, ketemu kamu dalam bentuk yang begini, pasti mereka menyatakan ini bukan manusia, setan nih. Bukan manusia lagi, setan. Kalau orang dulu itu dengar neraka nangis, takut astagfirullahaladzim, Kalau berbuat maksiat itu tobat, astagfirullahaladzim, Itu orang dulu. Kalau orang sekarang, waduh. Kalau udah kena maksiat, bukan astagfirullah, tambah bahagia, terhibur dengan maksiat kepada Allah. Wah, yang senang maksiat berarti siapa? Setan. Kalau dikasih yang haram gitu nih Duit seratus ribu haram Naudzubillah, naudzubillah Menjauh dia lari Seperti lebih daripada kalau ketemu dengan ular kobra Tapi sekarang Nih Habib Taufik 100 juta Alhamdulillah Duit rakyat Alhamdulillah Syukur Alhamdulillah padahal haram Apa itu wataknya siapa kalau begitu? Watak manusia? Wataknya setan Karena itu karena, kalau seandainya mereka itu ketemu kamu Pasti kamu dinyatakan bukan manusia lagi Udah jadi setan Masya Allah Mudah-mudahan selamat semuanya ya Wakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man istata'a minkum siapa orang yang mampu di antara kamu sekalian an yashhada salatat untuk menyaksikan dua solat al-isya'a wa subha yaitu solat isya berjamaah dan subuh berjamaah walau habwan walaupun dengan merangkak al, maka hendaknya mengerjakan itu kalau seandainya harus merangkak ngesot kata orang Jawa untuk menghadiri sholat isya dan subuh berjamaah berangkat yang penting kamu berjamaah oh, itu kata Nabi kenapa Gede ganjarannya, nggak nyesel deh. Walaupun berangkatnya dengan merangkak, nggak nyesel kamu. Kamu pasti menjadi orang beruntung. Nih gambarannya misalnya diumumkan sama Abi Taufik yang salat subuh berjamaah di masjid saya hari Ahad yang akan datang mendapatkan satu miliar Masya Allah, insya Allah keluarga sampean yang lumpuh-lumpuh ngesot semuanya ke sini. Insya Allah sampean bawa semuanya itu yang ada di rumah sakit dicopot infusnya. Berangkat ke sini semuanya, sembuh semuanya, nggak terasa. Kata Nabi, kalau seandainya harus dengan merangkak, yang penting berjamaah isak dan subuh berangkat, nggak rugi. Saking gedenya pahalanya orang yang berhatikan berjamaah khususnya isya dan subuh. Ya umumnya semua sholat isya, sholat berjamaah. Tapi isya dan subuh itu sholat yang yang sangat berharga. Itu kalau zamannya Nabi sholat menentukan antara orang mukmin dan orang munafik. Nah, karena itu kata Abdullah bin Umar, kita pasti dalam hati kerentek ada don ada suudon kalau ada orang nggak sholat isya subuh berjamaah jangan-jangan munafik dia gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man shallal isya fi jamaah siapa orang yang sholat isya berjamaah Fakat akhada maka benar-benar dia telah mengambil bihadzihi dengan keberuntungannya dengan nasibnya min lailatul qadar daripada lailatul qadar. Ramadan salah satu di antara malam-malam Ramadan Lailatul Qadar ya. Gimana kalau seandainya saya sholat isya berjamaah nggak traweh dah, nggak yang lainnya, tetap dapat bagian Lailatul Qadar. Gitu. Kenapa? Karena kemarin sudah diterangkan man sallal isya'a fi jama'atin faka'annama ghama nisfal Siapa orang yang sholat isya berjamaah berarti dia dinyatakan sholat separuh mah malam. Karena itu orang yang rajin berjamaah isya di setiap malam-malam Ramadan pasti dia sudah masih dapatkan bagian Lailatul Qadar. Apalagi ditambahi setelah sholat isya berjamaah masih dia sholat taraweh, masih dia sholat witir, masih dia tadi itu tadarus, masih hataman Al-Quran, iktikaf di masjid, tambahi subuh berjamaah. Hebat, sempurna. Kenapa Lailatul Qadar Dikatakan Lailatul Qadar. Qadar itu apa ya? Satu hal yang bernilai tinggi. Lailatul Qadar sumiat Lailatul Qadar li'anna qadraha 'adzim itu. Nilainya sebabnya di tinggi. Satu malam digunakan untuk ibadah sama dengan nilainya ibadah seribu bulan lebih siang dan malam seribu bulan berapa? 83 tahun nanti bisa bayangkan kalau 10 tahun setiap tahunnya dapat Lailatul Qadar berarti 830 tah tahun pernah ketemu orang umur 830 Karena itu orang-orang dulu itu kalau sudah Ramadan, eman tidur, eman. Mau tidur itu eman kalau malam itu. Kenapa? Waduh, kalau ini tidur rugi saya. Lailatul Qadarnya dapatnya dikit, sama dengan sampean. Eman tidur kalau malam Lailatul Qadar, kenapa? Buka toko. Rugi saya, banyak pembeli kok. Harganya naik lagi tapi kalau orang-orang itu rugi saya kalau tidur. Kenapa? Ibadah kepada Allah, bukan ngelembur dalam pekerjaannya. Dengan rajin sholat isya berjamaah Udah tercatat Dia sudah dapat bagian Lailatul Qadar Istiqomah Ustaz Sholat terawih Masya Allah Istiqomah sholat witir Masya Allah Tapi sholat isyaknya sendiri Bodoh Sholat isya berjamaah Baru sholat terawih walaupun sendiri Sholat witir walaupun sendiri Apalagi berjamaah begitu. Yang penting sholat isanya berjamaah Berjamaah itu yang paling penting Banyak yang keliru di sini beberapa orang Waduh, trawehnya istiqomah, isaknya enggak diusahakan berjamaah. Kenapa kamu kok telat isaknya? Kuharakan bib, mencret tadi. Berbicara masalah Lailatul Qadar. Ini ceritanya sih, ceritanya. Nabi pernah menceritakan kepada sahabat di antara seorang dari Bani Israel dia itu jihad siang dan malam enggak berhenti jihad tok membela agama Allah selama seribu bulan jihad tok ini Kemudian setelah cerita itu Rasulullah masuk dalam rumah. Sahabat kepikiran katanya. Dari cerita itu sahabat itu kepikiran. Ya Allah kata sahabat. Hebat orang-orang dulu itu sebelum kita umat Muhammad ya. Ibadahnya jihad aja selama seribu bulan Luang kita umurnya aja belum tentu segitu. Jihad lagi. Kata Nabi, ghadwatun fi sabilillah aw rawhatun khairun minad dunya wa ma fiha. Sesaat di pagi hari atau sore hari yang digunakan untuk jihad fi sabilillah itu adalah lebih baik, lebih berharga, lebih afdal daripada sedekah dunia seisinya. Kira-kira bisa menguasai dunia seisinya perlu berapa tahun sampean? Kalau umurnya seribu, seribu tahun kerja siang dan malam gak sampai berhenti, tanpa istirahat dah bisa menguasai separuh dunia. Enggak mungkin seperempat dunia, enggak mungkin sepersepuluh dunia, enggak mungkin. Kata Nabi, sesaat sebentar di pagi hari atau sore hari untuk jihad fisabilillah itu lebih baik kamu miliki dunia semuanya disedekahkan. Ini bukan sebentar, Pak. Seribu tahun. Sahabat itu mentalnya enggak seperti kita. Kalau udah kelihatan ada orang ibadahnya lebih banyak, nyesel dia. Ya Allah, kalah aku ibadah. Begitu. Kalau masuk masjid ada yang dahului dia tadi itu Jumatan misalnya, ada yang lebih dahulu, ada orang masuk masjid lebih dahulu daripada dia, nyesel. Aduh, Gak bisa nomor satu saya. Nyesel. Kalau kita kan nggak, alhamdulillah langsung khutbah nggak lama-lama beda mentalnya lah kalau zamannya Nabi sahabatnya model sampean sama saya wah berat kekuatan Islam itu dulu itu masuk Islam mati monggo gitu sekarang masuk Kristen mie nggih ambil mie yo gledek Melihat cerita itu sahabat ini dia tadi itu susah. Waduh, nggak mungkin dah kita nyalep. nggak mungkin kita lebih mengungguli. Akhirnya Allah merintahkan Jibril turun kepada Nabi dengan ayat inna anzalnahu fi lailatul qadar ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairun min alfi syarr Aku turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Tahukah engkau Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu lebih baik bagi umat Muhammad satu malam aja. Lailatul Qadar itu lebih baik bagi umat Muhammad, lebih bagus pahalanya, lebih besar pahalanya daripada ibadah seribu bulan daripada umat yang dahulu siang dan malam untuk jihad fisabilillah. Wah. Duh sahabat dikasih tahu itu baru terhibur hatinya alhamdulillah nggak kalah nggak kalah malah bukan hanya ibadahnya yang dihitung seribu bulan tanazzalul malaikat warruhu fiha para malaikat turun bahkan jibril turun rojone malaikat ini ini ibarat presiden nyambangi sampean ini. Ini presidennya malaikat ini. malaikat malaikatu. Turun para malaikat Allah waruhu dan malaikat Jibril juga turun. Kenapa? Biizni rabbihim dengan perintah Tuhan. Eh, Jibril turun, malaikat-malaikat turun semuanya di bumi sekarang. Kalau sudah malam Lailatul Qadar, untuk apa? Salamun ya hatta matla'il fajar. Perlunya untuk memberikan selamat untuk memberikan selamat kepada orang-orang yang beribadah di malam itu dan itu tugasnya sampai terbit fajar. Jadi sampean kalau ada di masjid Jibril, malaikat-malaikat ngelihat sampean ibadah di malam Lailatul Qadar, baca Quran, salamun selamat. Selamat di sini bukan apa? Selamat itu kalimat ucapan kehormatan. Kalau sampean misalnya dapat rezeki, selamat, selamat. Selamat gitu ya. Kalau misalnya diangkat jadi kepala desa, waduh saya nyambangi, selamat, hebat, Alhamdulillah. Kalau kita kan enggak. Kalau ada orang yang sukses, berhasil, kita kasih support gitu hidup hidup Ustaz Taufik hidup oh, itu ya malaikat juga begitu kalau udah kelihatan orang yang ibadahnya benar Lailatul Qadar salamun kata malaikat semua malaikat berkeliling ada di bumi ini cari orang-orang yang ibadah salamun wah selamat itu Gatot itu ternyata masih jenenge Gatot Ali baca Quran Lailatul Qadar. Salamun, selamat itu. Bagio itu ternyata dia etikaf di masjid Salamun, selamat itu. Gledek Muhammad itu jenenge api tapi main kartu Lailatul Qadar ndak salamun itu. Salamun iya hatta matla'il fa fajar. Karena itu, ha? tidak mengisi untuk mendapatkan merebutkan Lailatul Qadar kata Nabi minimal laksanakan sholat isya berjamaah setiap malam Ramadan antuk kon bagian Lailatul Qadar tapi kalau bisa jangan isya berjamaah atau diteruskan dengan taraweh, witir, bacaan Quran dan lain lainnya. Eh? Imam Syafi'i itu loh, juntun itu. Imam Syafi'i itu setiap hari hatam Quran. Setiap hari. Kalau Ramadan nggak mau. Setiap hari hatam Quran Imam Syafi'i. Setiap hari hatam dua kali lebih Al-Quran. Enggak mau sama gitu sebenarnya. Itu Imam Syafi'i dulu. Syafi'i Sungi Allah wa'alam mudah-mudahan insyaAllah pengajian ini akan merangsang kita semuanya bisa melaksanakan sholat berjamaah masjid supaya jadi saksi bahwa kita adalah orang yang perhatian dengan sholat bumi ini supaya bisa jadi saksi bahwa kita adalah orang yang taat kepada Allah subhanahu wa taala. Semoga Allah beri kekuatan kepada kita untuk bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Amin Allahumma amin.